Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا من نعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا قال الله تعالى في القرآن الكريم وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Hadirin rahimakumullah. Saya bersyukur kepada Allah bahwa siang kali ini dalam waktu yang sangat eh, relatif singkat kita bisa berdayakan dengan kecerdasan kita masing-masing sehingga optimalisasi waktu yang Allah berikan itu betul-betul memperoleh hasil yang baik insya Allah. Selamat dan salam kita sampaikan kepada junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga para sahabat serta teman yang selalu istiqomah dalam menjalankan kurikulum hidupnya manhajul hayat. Mudah-mudahan dengan kesiapan kita untuk konsisten dengan kurikulum itu, insya Allah pengembangan kami dan kalau kita bisa tercapai insya Melanjutkan muatan materi fikih prioritas oleh Dr. Sumpah ini saya kebagian bagian subtopik pertama terkait dengan kualitas tujuan syariat daripada lahirnya, kemudian kualitas ijtihad daripada taklid. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab bagi yang tidak keberatan hadir atau tidak mengganggu kegiatan kantor bisa juga kita lanjutkan nanti. Terkait dengan sub pertama prioritas tujuan syariat daripada zahirnya. Di sini ada beberapa item yang bisa kita paparkan. Pertama bahwa setiap yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asyari baik berupa perintah atau amar, larangan, nahi maupun yang boleh atau mubah pasti punya tujuan Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Kamal, Al-Alim, Ar-Rahim dan Al-Hakim. Tentu tidak mungkin masyarakat sesuatu secara serampangan. Tetapi di dalamnya mengandung hikmah dan berbagai kebaikan. Nanti kita akan coba ungkapkan sejumlah contoh Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan dialah yang berhak memerintah. Ini kalau kita lihat dalam surah 7 ayat 4 jelas sekali ala lahul khalq wal am. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang berhak menentukan aturan. Allah lah pencipta yang sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak menciptakan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini cukup baik kita diskusikan nanti. Hadirin rahimakumullah. Sisi lain kita ingin lihat tujuan umum diturunkannya syariat di muka bumi ini minimal ada lima tujuan umum. Yang pertama, hifzuddin. Terpeliharanya agama. Yang kedua, hifzul akal. Terpeliharanya akal. Yang ketiga, hifzul natal, Terpeliharanya keturunan. Yang keempat, hifzul mal. Terpeliharanya harta. Yang kelima, hifzul nafsu terpeliharanya jiwa. Hadirin rahimakumullah, memahami syariat tidak cukup hanya sebatas seksual atau lahiriahnya saja. Kalau hanya berpatokan pada tekstual saja, akan melahirkan kesimpulan yang cenderung mempersempit apa yang sebenarnya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersulit apa yang sebenarnya dipermudah, membekukan apa yang sebenarnya dapat dikembangkan, membatasi apa yang sebenarnya dapat diperbaharui. Apakah dalam konteks atau dalam bentuk ibadah, dalam bentuk jenis barang yang diharamkan, dalam bentuk pengembangan sains, teknologi dan sebagainya, juga termasuk politik dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat nanti dalam konteks bagaimana Imam Syafi'i terkenal dengan Paul Qadim dan Paul Jadidnya. Juga Imam Ahmad. Kemudian untuk topik kedua, nanti setelah kita paparkan secara umum, nanti baru kita coba sedikit-sedikit merinci dalam bentuk contoh-contoh. Kualitas istirahat daripada taklid. Taklid dalam artian bahasa umum mengikut, ngekor tanpa ya melihat argumentasi kenapa itu dilakukan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, Islam itu adalah din al-aql. Ad-din wal aql. Artinya Islam itu agama yang rasional. Tapi jangan diakal-akalin gitu aja yang nggak Di Dinul Islam manakala disemati dengan pikiran yang sehat, nurani yang segar, pasti akan nyambung, pasti akan ya cocok dengan seharusnya atau tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Kemudian ilmu menurut ulama salaf bukan sekedar pengetahuan hukum-hukum saja. Meskipun diperoleh melalui metode taklid kepada yang lain, ya, mengikuti hasil-hasil penelitian, penemuan dan sebagainya dari yang sebelumnya. Tetapi dia adalah membangun teori-teori landasan argumentasi yang memuaskan. Jadi di sini Islam itu sangat mendorong setiap kita sesuai dengan bidang masing-masing untuk mengoptimalkan potensi analisis kita, kemampuan apa saja yang kita miliki untuk menemukan suatu teori, teori baru dan sebagainya. Kalau kita mundur sedikit melihat bagaimana di saat zaman Abbasiyah itu luar biasa penemuan-penemuan yang diperoleh oleh para pakar di bidang medis, teknologi dan sebagainya. Tapi pada fase terakhir setelah zaman kemasan Islam itu banyak ya istilahnya terjadi kevakuman para pakar-pakar di bidangnya sehingga ya upaya dan kerja keras untuk melakukan penelitian itu dilakukan oleh pihak pihak ya, asing. Sampai hari ini masih kita memperhatikan kondisi ini sehingga penemuan baru yang dipelopori oleh umat Islam masih masih minus, masih sangat kurang sekali. Hadirin, prediksi pengarang ini menurut e, eh, Ibu Kordowi, sekiranya para mujahid dahulu hidup pada zaman sekarang, tentulah mereka ya banyak mengevaluasi kembali dari hasil ikhtiar mereka. Ini terjadi sangat wajar ya, biasa dipengaruhi oleh bertambahnya usia seseorang, bertambahnya pengalaman seseorang, munculnya kematangan ilmu yang bersangkutan, ruang dan waktu membuat munculnya analisis atau penemuan-penemuan baru. Hadirin rahimakumullah. Mari kita coba uh, kembangkan dari poin pertama tadi terkait dengan prioritas tujuan syariat daripada lahirnya. Artinya kita tidak terpaku pada tekstual, tapi kita diarahkan untuk mengarahkan secara kontekstual dalam hal-hal tertentu yang digambarkan oleh ajaran kita. Mari kita lihat umpamanya Allah menciptakan sesuatu yang kita kelihatan tidak begitu bermanfaat. Di kalangan Yahudi di saat turunnya ayat Inna Allah la yastahi ayyaw riba masalamma ba'ubotam pokok Orang Yahudi itu menuduh Allah ngapain sih mencipta sesuatu yang sepele dalam konteks ini nyamuk atau sejenis serangga. Apa tidak ada yang lain lebih besar dari itu yang diciptakan? Kok yang remeh-remeh diciptakan? Ada dua sikap manusia menanggapi penciptaan Allah semacam ini. Fa'ammal ladina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman dia punya keyakinan bahwa itu betul-betul ya punya hikmah tersendiri dan punya tujuan tersendiri karena yang menciptakan itu adalah Allah. Pasti kali itu penuh dengan hikmah-hikmah. Wa amma alladziina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bi masalah. Sementara jika orang Yahudi ya ngapain sih bikin repot-repot menciptakan sesuatu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi ila fasiqin. Ya di sini banyak yang nyasar, tidak mendapat hidayah dan juga ada yang mendapat petunjuk dari contoh-contoh ini. Mari kita lihat umpamanya hikmat serangga. Katakanlah nyamuk. Berapa banyak dari nyamuk dalam konteks kesehatan membuat manusia itu tanggap dia tentang lingkungan. Mungkin barangkali kalau tidak ada nyamuk, ya sekarang kita seenak saja. Amburadul, tidak tertata, kumuh dan sebagainya. Karena tidak ada yang takuti akibat dari kekumuhan itu. Dengan adanya nyamuk Allah ciptakan kita terpancing, terdorong untuk membersihkan sembarangan. Bagi yang berpikir dari sisi ekonomi para barangkali dia melihat ini peluang. Peluang akan menunjukkan ya produk. Katakanlah bisa baik bagi yang pakar kompetisi membuat pelambu pelambu sehingga orang terhindar dari gigitan nyamuk sehingga dia memproduksi ya pabrik-pabrik yang produksinya adalah pembuatan baikon atau kelambu dan sebagainya. Dari hasil itu dia bisa membuka lapangan kerja, bahkan dia bisa menjadi miliarder gara-gara yang Gara-gara nyamuk juga bisa seorang itu menjadi seorang profesor nyamuk. Dia meneliti muncul ya adanya obat tertentu dan sebagainya. Masih banyak lagi kalau kita lihat dalam konteks hikmah dari ciptaan Allah walaupun sifatnya sekecil itu. Bagi yang ahli atau berbakat bidang teknik, ya lihat bagaimana munculnya pesawat, adanya sayap, adanya kaki, adanya ekor, adanya muncung dan sebagainya, muncung dan sebagainya ini menginspirasikan bagi dia untuk menciptakan suatu alat terbang yang namanya pesawat. Ini baru dalam konteks ciptaan yang kecil, apalagi yang lebih besar tentunya kita lihat bulan dan matahari, semuanya bertanda bahwa ciptaan Allah sekecil apapun pasti akan datangkan kebaikan, hikmah dan sebagainya bagi manusia yang mau menggunakan logika sehat bagi bagi dirinya. Oleh karena itu, benar Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada satu pun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Dalam konteks diri kita juga kita lihat alis mata kita. Kelihatannya enggak begitu besar manfaatnya, tapi ini luar biasa. Kalau nggak ada alis mata kira-kira bagaimana? Setiap keringat yang jatuh akan langsung ke ke mata kita. Ini sistem yang Allah sudah ciptakan khususnya manusia sebagai makhluk terindah, kesempurna yang ada di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk makhluk lain. Karena makhluk lain itu adalah sebagai penopang agar cepatnya terwujud tujuan penciptaan manusia itu sebagai api, sebagai penyembah Allah dan juga sebagai makhluk yang mau bersyukur. Sekali juga dia sebagai khalifatullah besar agar terwujud wastak marhum biha terwujudnya kemakmuran kesejahteraan bagi kehidupan di muka bumi ini sehingga tidak ada alasan lagi. bahwa nggak ada perangkat-perangkat, hantaku dan sebagainya. Tidak ada alasan. Semuanya Allah sudah tunjukkan kepada kita. Wasakhar lakum ma fis wa ma Alhamdulillah. Kemudian dalam konteks ibadah kita lihat. Ibadah ini bisa dalam konteks ibadah makhluk seperti sholat itu sudah pasti karena harus kita mengacu pada Rasulullah. Tapi dalam konteks perangkat-perangkat, ya sarana-sarana itu bisa berkembang. Zaman Rasul kita lihat teknologi yang masih sangat bersahaja waktu itu masjid ala kadarnya dari kurma rumah. Tapi esensinya sama, ya. Gunanya adalah untuk melindungi dari bahaya angin, hujan, panas dan sebagainya. Kemudian muncul teknologi membuat ya perangkat-perangkat yang lebih modern tapi perangkat-perangkat atau bahan bakunya tetap Allah ciptakan seperti adanya perangkat yang bisa diwujudkan dalam bentuk pasir, semen, katakanlah juga besi dan sebagainya sehingga manusia mengembangkan oleh karena itu otak manusia ini semakin dikembangkan semakin mengacu pada pesan-pesan Al-Quran yang akan semakin munculkan teori-teori baru Habis Rasulullah oleh karena itu, akal kita ini yang memiliki sekitar 17 saraf-saraf. Ya. Nah, ini bisa digunakan. Ya. Berapa kajian menunjukkan bahwa kemampuan nalar manusia sampai hari ini baru sekian persen digunakan. Sedangkan mencermati ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak yang bisa dikembangkan, yang manakala dikembangkan secara baik akan memunculkan berbagai baca hal yang bisa membuat manusia itu lebih lebih maju, lebih sejahtera, lebih ya baik dalam konteks kehidupan mereka. Begitu juga kaitan dengan fasilitas yang dulu terkait dengan perangkat serana perangkat haji kita lihat. Di zaman dulu itu ya serana yang modern adalah menggunakan kuda atau onta. Nah ini merupakan inspirasi awal serana berkaki empat Kemudian muncul teknologi adanya otomotif, mobil dan sejenisnya. Nah, ini juga dari awal inspirasi itu dikembangkan oleh kemampuan nalar dan eh, kemampuan analisis manusia. Kemudian dalam bentuk jenis barang yang diharamkan. Dulu terkenal katakanlah hamar, hamar yang sangat bersahaja dulu. Kalau sekarang modifikasi, bentuk hamar itu macam-macam, nama juga macam-macam, Oke, PSSI-nya sama Selama esensi sama, maka hukumnya tetap sama yaitu haram. Apakah tentunya namanya whisky dan macam-macam. Selama esensinya sama, akan membuat orang itu teler atau membuat orang itu ya hancur. Pikiran yang itu indah dihancurkan oleh karena ini atau alat ini maka dia termasuk kategori hamar. Lalu itu jenis minuman, makanan dan sebagainya sebagainya. Kemudian dalam bentuk pengembangan sains, teknologi, politik dan sebagainya. Ini bisa ya dikembangkan sendiri sesuai dengan perkembangan yang ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Esensi, esensi adalah untuk mempermudah manusia itu menata kehidupannya agar terwujud robbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati yang selalu kita doakan. Ini semua Allah sudah hidangkan kepada kita. Maka Al-Qur'an itu sebagai dalam sebagai hidangan pada umat manusia silahkan Ambil dari sisi mana. Tapi diharapkan kita mengambil itu ada selalulitas. Agar ya waktu yang terbatas yang Allah berikan dalam kehidupan ini tidak tidak sia-sia akibat dari ya mengambil hal yang kurang kurang manfaat. Oleh karena itu, setiap insan muslim dan mukmin harus cerdas ya memilih mana hal-hal yang bisa menguntungkan ya sehingga dia tidak terlena dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi masa depan dia, bagi masyarakat dia, bagi dirinya dan keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Tadi kita angkat tujuan umum diturunkannya syariat ini pertama adalah kebudi Terpeliharanya agama. Agama kita yakini dia sebagai pemandu hidup kita Sumbernya jelas. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas, dan lain sebagainya sebagai penopang. Tapi semua kaitan dengan Qiyas, Ijma' itu tetap mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus dijaga. Menjaganya macam-macam, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Katakanlah kita sebagai karyawan, bagaimana kita agama itu mendorong kita agar berlaku jujur, disiplin, istiqomah, produktif dan sebagainya dan sebagainya perlu dijaga sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang menjaganya adalah kita. Nah, di saat kita bekerja juga harus ingat kapan saatnya kita bermuamalah, termasuk melaksanakan tugas-tugas kantor itu kan terkait dengan muamalah hubungan kita dengan manusia dalam konteks hubungan horizontal. Nah, di dalamnya juga ada hubungan vertikal kita, termasuk kalau zuhur sekarang ini. Nah antara zuhur dan sampai masuk waktu lagi kita manfaatkan untuk hal yang baik. Katakanlah taklif semacam ini. Nah semuanya ini dalam rangka untuk mematangkan kita dalam beragama. Karena agama itu menuntut kita dia perilaku keagamaan kita diharapkan atau dituntut agar punya ilmu tentang apa yang akan kita lakukan. Oleh karena para ulama mengangkat kadang-kadang tulisan mereka itu diawali dengan kitab al-ain. Kenapa demikian? Karena untuk melakukan suatu perintah agama itu harus didasari oleh ilmu dulu, baru aplikasi dari ilmu itu. Itu baru dianggap sempurna, ideal dan seterusnya. Oleh karena itu, mempelajari agama ini sangat dituntut sejak dari awal kelahiran kita itu sudah diharapkan kita bisa mengarahkan hidup untuk tetap konsisten pada aturan aturan agama. Masya Allah aturan agama kita ini mengatur sejak maaf dari masuk ke kampus sampai masuk dunia ini sudah ada gambaran, ada pesan-pesan, ada acuan dan tuntunan-tuntunan yang eh, perlu kita ikuti. Dan ini sudah diaplikasikan oleh Rasul, para sahabat dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Kemudian tujuan agama berikutnya adalah terpeliharanya akal. Adanya larangan tidak boleh Eh, minum khamar, berjudi, kemudian bernenun, bertenun, dan sebagainya itu itu dalam rangka untuk melihara akal kita. Karena nah, akal ini bagian dari ya bukti pembeda dan sebagainya daripada makhluk lain. Katakanlah umpama hewan, dia punya otak, tapi otaknya bukan untuk berpikir. Tapi untuk dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi keperluan ya fisiknya, protein dibutuhkan oleh manusia. Nah bagi manusia tidak, Akal ini harus dimanfaatkan, digunakan. Untuk apa? Untuk berpikir. Apa yang dipikirkan? Ayat-ayat Allah. Mana ayat-ayat Allah itu? Inilah yang bersifat kaumnya maupun Qur'aniyah. Kaumnya ini alam semesta. Qur'annya inilah ayat-ayat yang termasuk dalam Al-Quran yang kita baca. Yang jumlahnya 30 juz, 114 surah, kemudian 6.000 sekian, sekian ayat. Ini harus digunakan. Kemudian juga memelihara keturunan. Islam, masya Allah ya. Mengantisipasi, mengantisipasi dari hal-hal yang bisa merusak keturunan sangat luar biasa. Kenapa sekarang ini terjadi berbagai kasus akibat manusia itu sudah mengabaikan pesan-pesan agama dalam rangka menyusun ya rumah tangga, mengatur rumah tangga, mengatur lingkungan dan sebagainya. Akibatnya mereka itu ya sama hidupnya itu dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak ya diberi akal bagi mereka. Ini yang kita sayangkan. Jadi semua adalah tugas kita untuk kembali merenungi. Kemudian juga hebdulman. Kenapa Allah itu melarang ya adanya pencurian? Kenapa Allah beri sanksi yang sangat keras bagi mereka yang merampok dan sejenisnya? itu rangka agar terpeliharanya harta yang ya diperoleh oleh setiap manusia dengan perolehan yang yang halal, yang baik dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini kajian-kajian sangat luas kalau kita rinci. Kemudian juga hasun nafs, terpeliharanya jiwa. Makanya agama itu menurun bagi siapa yang mengambil atau membunuh orang itu sanksi sangat keras. Bahkan dalam Islam bukan saja menghabisi nyawa orang, untuk menyakiti hewan saja itu tidak dibenarkan manakala hewan itu tidak membahayakan. Makanya dalam konteks eh, kita umpamanya buang air kecil, Islam melarang kita untuk pipis marangan tempat. Dikhawatirkan nanti di tempat itu ada serangga-serangga yang tersiksa gara-gara kita melakukan buang air kecil tidak tepat pada tempatnya. Apalagi buang air besar. Nah, realita, realita kita lihat sekarang ini banyak sekali perilaku kita itu melebihi dari perilaku hewan ya kencing sembarangan di terminal-terminal tidak ya seharusnya seperti itu perilaku mereka tapi kenyataan labang semacam ini Jadi barangkali ada yang konflik di antara masyarakat kita orang memahami bahwa hakikat kehidupan itu harus mampu memberi manfaat untuk orang lain bukan membuat orang lain itu tersiksa dan seterusnya dan seterusnya ini gambaran cinta eh, tentang uh, eh, muatan materi hari ini kita juga oleh waktu ya uh, saya akan siapkan waktu kalau mau kita kembangkan materi ini setelah wafat barangkali ada yang sudah waktunya untuk masuk kantor ya kita tutup dulu ya nanti kita barangkali ada ada dialog ya interaktif mungkin untuk mantapkan apa yang saya sampaikan pada hari ini sebagai paparan awal dari materi hari ini Wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah